Maka Allah Azza wa Jal uh, menjadikannya sebagai pelajaran buat kita sehingga Allah sebutkan wasiat-wasiat itu dalam kitabnya Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa idh qala Luqmanu ibnihi wa huwa ya'iduhu Dan ingatlah tatkala Luqman mengatakan libnihi kepada putranya wa huwa ya'iduhu dan beliau ketika itu memberikan suatu mau'izah nasihat kepada putranya. Hadhihi wasaya nafi'ah Allah ta'ala an Luqman al-Hakim. Jadi merupakan wasiat-wasiat yang manfaat Allah kisahkan tentang Luqman al-Hakim kepada kita semuanya. Wa idh qala Luqman dan ingatlah ketika Luqman mengatakan kepada putranya. Apa yang dikatakan dalam wasiat tersebut? Yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, la tusyrik billah. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Inna syirka la zulmun awim Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ini satu dari sekian wasiat dan ini yang pertama menunjukkan bahwa ini wasiat yang terpenting yaitu agar putranya tidak berbuat kesyirikan. Lawannya Berarti dia harus bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Saling yakni terkait yang tidak berbuat syirik kepada Allah yakni bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bertauhid dengan tauhid yang murni berarti tidak berbuat syirik. Apa itu syirik? Beliau katakan Ihdar asyirk fi ibadatillah. Jadi hati-hati dari perbuatan syirik dalam ibadah kepada Allah. Kadu'ail amwat. Seperti berdoa, minta-minta kepada orang yang telah mati. Awil ghaibin. Atau kepada orang-orang yang gaib. yakni tidak dihadapannya, Kemudian dia seru. Seperti sebagian orang misalnya kepada syekh tarikatnya. Karena di tempat yang jauh ya dan dia di sini sedang terjepit suatu masalah maka dia pun menyeru syekhnya yang di tempat jauh itu ya syekh fulan tolong agis nih, berikan pertolongan kepadaku aku sedang dalam kesempitan misalnya begitu ini juga perbuatan syirik ya tidak boleh sebagaimana yang sebelumnya yaitu doa kepada orang-orang yang telah mati. Dan syirik lebih daripada itu, yakni ada bentuk-bentuk syirik yang lain. Secara umum, ibadah kepada selain Allah itu adalah syirik. Apapun bentuk ibadahnya. Apakah doa seperti yang dicontohkan atau menyembelih hewan karena selain Allah, demi selain Allah atau e, bertawakal kepada selain Allah dan lain-lain. Hal yang perlu kita ingatkan pula di sini, lihat bagaimana wasiat Luqman setelah mengingatkan anaknya dari perbuatan syirik, beliau pun terangkan betapa jeleknya syirik tersebut. Inna syirka la zulmun Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Nah ini yang kita sebut tadi terhib. Ya. Luqman memberikan terhib, memberikan suatu hal yang membuat orang itu takut. Bukan sekedar jangan syirik, titik. Tidak tahu kenapa, sebabnya, ada apa dengan syirik. Memangnya kenapa kok tidak boleh ini jawabannya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Diberi keterangan seperti ini sebagai bentuk terhib agar dia itu takut ini perbuatan zalim, perbuatan aniaya, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jal dan juga oleh makhluk-makhluknya yang baik. Disebutkan di sini sebagaimana tadi mengacu kepada contoh dari perbuatan syirik yaitu doa kepada selain Allah maka perlu diketahui doa itu merupakan ibadah doa dua ibadah rawahu tirmidzi wa hasan sahih doa adalah ibadah maka dari itu kalau ada yang doa kepada selain Allah berarti ibadah kepada selain Allah. Inilah syirik. Walamma nazala qawluhu ta'ala. Ketika turun ayat surat Al-An'am 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, uh, Ulaika lahumul amnu wa hum Mereka itu akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Nah, ketika turun ayat ini, syaqqa dzalika 'alal muslimin. Kaum muslimin merasa berat. Loh, kenapa? Bukankah ayat ini menunjukkan suatu keutamaan orang yang beriman? Iya, tapi iman yang tidak dicampuri dengan kezaliman mereka berpikir dan akhirnya mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadlim nafsah." Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak mendolimi diri kami? Kalau begitu kita ini semuanya sulit mendapatkan keutamaan itu. Apa? Aman di akhirat, dapat petunjuk di dunia. Siapa yang mau dapat ini? Sementara kita semua meyakini kita semua berbuat zalim, terhadap diri kita. Jadi sulit kita mewujudkan ayat ini. Orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman. Maka Rasulullah SAW menerangkan. Laisa dalik bukan yang seperti itu yang dimaksud dengan kezaliman. Innama huwa syirik. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Jadi Maknanya alladzina amanu orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum dan tidak mencampuri iman mereka bizulmin yakni dengan kesyirikan. Bersih dari perbuatan kesyirikan, keyakinan kesyirikan, ucapan-ucapan kesyirikan, bersih. Mungkin dia jatuh dalam sedikit dari kesalahan-kesalahan dalam dirinya. Mungkin. Tapi yang jelas dia selamat dari kesyirikan. Itu yang dimaksud. Kata Nabi saw "Alam tasma'u qawla Luqman ibni?" Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun 'azim. Wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar muttafaqun alaih hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim nah jadi dari sini uh, kita ketahui betapa bahayanya perbuatan syirik ya menghalangi seseorang untuk mendapatkan keamanan di akhirat dan hidayah di dunia. Disebut itu perbuatan zalim karena ini kezaliman yang justru terbesar. Zalim, orang yang aniaya. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dalam bahasa Arab maknanya begitu. Ya, wad'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini makna kezaliman. Nah, ada kalanya orang itu zalim kepada sesama manusia ada kalanya orang itu zalim kepada diri pribadi. Ada kalanya orang itu zalim kepada Allah Azza wa Bagaimana zalim kepada Allah? Karena dia nggak meletakkan hak Allah pada tempatnya. Ibadah itu hak Allah. Ketika kamu tidak memberikan hak Allah kepada Allah, justru kamu berikan kepada selain Allah, berarti kamu zalim terhadap Allah Azza wa Sehingga orang yang berbuat syirik dengan ibadahnya kepada selain Allah berarti ia orang yang berbuat kezaliman. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat tadi inna syirka ladzulmun azim. Maka dari itu jauhi zaliman dalam bentuk kesyirikan ini lebih-lebih ya dan dengan itu insyaallah iman seseorang bersih dari kezaliman tersebut lalu dia bismillah akan mendapatkan keutamaan keamanan di akhirat dan hidayah di dunia. Ini wasiat pertama. Ya. Kita ingat uh, lagi bahwa ya kita sebagai pendidik ya, ingat-ingat. Kita sebagai orang tua, ingat-ingat. Kita berkewajiban mendidik anak-anak kita, baik anak kandung maupun anak didik untuk ya menjauhi kesyirikan. Yang kedua, dari wasiat Luqman, "Wa wasainal insana bi wa" Nah, "Wa wasainal insana walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir Kemudian Allah berfirman, "Wasainal insan" dan kami wasiatkan kepada manusia biwalidaih untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Hamalatu ummuh, ibunya mengandungnya wahnan ala wahn dari kelemahan di atas kelemahan yang lain. Wafisaluhu kemudian menyapihnya ya amain pada umur dua tahun. Yakni dia mengandung 9 bulan umumnya kemudian menyusui dua tahun. Mengasuh dan menyusui selama dua tahun di masa ya eh, anak-anak eh, masih dalam gendongan orang tuanya itu. Maka dengan itu Anis Kurdi kamu wasiatkan agar engkau bersyukur kepadaku wali wali walidaik dan kepada kedua orang tuamu ilayyal mafir kepada pula tempat kembali. Nah. Ini wasiat berikutnya untuk taat kepada kedua orang tua berbakti kepada kedua orang tua. Thumma qarana wasiyatahu iyyahu ibadatillahi wahdah. Albir bil walidaini li'izami haqqihima. Kemudian ia mengiringkan wasiatnya kepadanya dengan ibadah kepada Allah. yakni berupa wasiat untuk berbakti kepada orang tua karena besarnya hak kedua orang tua. Antum perhatikan juga Allah Azza wa Jal menyebutkan wasiat untuk berbakti kepada orang tua itu bukan sekedar wasiat untuk berbakti. Kamu berbakti pada orang tuamu, titik. Tidak. Allah terangkan. Yang dengan keterangan itu akan muncul ya sebuah semangat. Keterangan itu merupakan motivator bagi kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Apa itu? Allah ingatkan. Ibumu mengandung kamu. Sembilan bulan. Ya. Bukan hal yang e, sebentar. Dan bukan hal yang ringan. Kita tahu bahwa seorang wanita ketika mengandung berbagai keadaan menimpa dia. Ya memang wanita bermacam-macam ya dalam kondisi mengandung ini. Sebagiannya mengandung itu begitu berat sampai nggak berdaya. Bisanya tidur, makan tidak enak, sedikit saja masuk muntah. Dan macam-macam keadaan mereka. Ada pula yang biasa saja dalam arti tetap kuat namun tetap merasakan hal-hal yang berat Nah, Allah katakan wahnan ala wahn, kelemahan di atas kelemahan. Memang begitu kondisinya. Kelemahan di atas kelemahan, dia tidak seperti wanita yang tidak mengandung. Sudah seperti itu melahirkan. Proses melahirkan pun ya kadang-kadang sulit. Dan seorang wanita ketika hendak melahirkan bercampur antara harapan dan kecemasan harapan lahir dengan lancar, anak baik, sehat, rasa senang, ya buah hati akan keluar. Tapi juga ada kecemasan, jangan-jangan nanti ada apa-apa, ya kurang lancar dalam persalinan atau bayinya bagaimana? Harap-harap cemas. Itu dalam persalinan. Setelah keluar merawat anak itu. ya nyeboki, ya menyuapi, ya menyusui, ya tidur kurang, ya. Sedang enak anak tidur, anak menangis. Belum lagi kalau anak itu sakit, belum lagi kalau anak itu nggak pernah mau tidur malam. Berat. Nah, maka Allah Azza wa Jal mengingatkan kita. Itulah orang tuamu. Itulah ibumu yang seperti itu dengan susah payah uh, mengandung dan merawat. Maka <clears throat> kata Allah, bersyukurlah kepada Allah yang mewujudkan kamu, memberimu segala kecukupanmu dan bersyukurlah kepada orang tuamu. Bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tuamu. <clears throat> nah, kalau orang menyadari pemahamannya terbawa oleh apa yang disebutkan, dia akan paham bahwa memang sudah menjadi kewajiban. Dan sudah sepantasnya tentunya seorang anak berbakti pada orang tuanya. Sehingga dia melakukannya dalam kondisi sudah puas dengan keterangan itu dan melakukannya pun dengan mantap. Nah, lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menuntun kita untuk mengikuti sebuah aturan yang syar'i. Ya, dituntun agar kita ini memahami aturan itu bukan semata-mata aturan yang kosong daripada hikmah-hikmah. Bukan semata-mata aturan yang tidak ada latar belakangnya. Tapi ini suatu aturan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan alasan yang baik dan benar. Fal ummu hamalat walada bi masyaqqah. Seorang ibu mengandung anaknya dengan penuh masyaqqah, keberatan wal abu takfulu bil infaq. Seorang ayah menjamin nafkahnya jangan dianggap wah enak kalau ayah nggak merasakan itu. Nah, ayah dari sisi yang lain bekerja ya keringat keringat banting tulang istilahnya. Ya, yang membelikan susu, membelikan makanan, membelikan minuman, membelikan pakaian, siapa? Sang ayah. Jadi masing-masing baik dari ayah maupun ibu adalah orang yang sangat berjasa bagi anak. Oleh karenanya, istahakta minal walad, keduanya berhak untuk mendapatkan dari anaknya asyukur, Merasa syukur. Di samping syukur kepada Allah pertama, kemudian syukur dan terima kasih kepada orang tuanya. Wasiat ketiga, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma dan apabila keduanya bersungguh-sungguh dalam memaksa kamu antusyrika bi untuk menyekutukan aku berbuat syirik. Ma salah kabihi bihi ilm, sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya. Fala tuti'huma, maka jangan kamu taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik. Wattabi' dan ikutilah sabila jalan man anaba ilayya, orang yang kembali kepadaku Tumma ilayya marji'ukum. Kemudian kepadakulah kembalinya kalian. Faunabdi'ukum. Lalu aku beritakan kepada kalian bima kuntum ta'malun. Apa yang kalian lakukan. Luqman ayat yang ke-15. Ini masih menyambung wasiat terkait dengan berbakti kepada orang tuanya. Dalam rangka berbakti kepada orang tua sampai-sampai kalaupun orang tua itu kafir, musyrik dan menyuruh kita naudzubillah min untuk berbuat syirik seandainya pun itu terjadi. Maka tentu jangan diikuti. Ya. Tidak boleh mentaati dalam hal yang tidak baik. Apalagi tidak baiknya ini sudah uh, kelasnya kelas yang sangat berat yaitu syirik sama sekali tidak bisa ditaati. Ya. Fala tuti'huma. Apapun uh, upaya orang tua, kalau ini perintahnya jangan diikuti. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam hal maksiat kepada al-khaliq. Nah, cuma Kata Allah Azza wa Jal, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Pergauli dengan baik di dunia ini. Jadi, urusan keyakinan masing-masing. Ya, maaf saya tidak bisa mengikuti. Saat bin Abi Waqqas dulu ingat ceritanya bagaimana. Ibunya sampai mau apa? Mau kok makan. Kenapa? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam ibunya masih uh, musyrik. Wallahu alam ceritanya masuk Islam tidak saya tidak tahu. Yang jelas ibunya dalam kondisi musyrik ketika itu memaksa agar Sa'ad bin Abi Waqqas kembali kepada agama nenek moyang. Pemaksaan orang tua itu sampai pada tingkatan saya mau mogok makan kalau kamu tidak kembali. Nah, ini ujian berat bagi siapa? Sa'ad. Ujian sangat berat. Tapi dia tahu bahwa perkara keyakinan tidak bisa dicampur baurkan dengan uh, bab agama. Dia. Silahkan keyakinan ibu seperti itu. Tentunya itu keyakinan yang tidak boleh. ya Bukan silahkan artinya boleh. Yani kalau ibu tetap seperti itu, silahkan. Ya, saya tetap tidak bisa mengikuti. Bahkan saat bin Waqqas menegaskan seandainya ibu punya nyawa lebih daripada satu. Kemudian ibu sampai meninggal. Ya, ada nyawa yang lain lagi, meninggal lagi, terus tetap itu tidak membuat saya kemudian meninggalkan Islam ini dan kembali kepada agama nenek moyang. Itu jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Globalnya seperti itu. Akhirnya sang ibu melihat anak ini sudah tidak bisa dirubah. Betul-betul Islam sudah menancap di dalam dirinya dan begitulah iman kalau sudah merasuk di dalam basyasyatul qalb dalam kalbu seseorang maka tidak akan keluar. Akhirnya ibu itu pun berhenti dari ancamannya untuk mogok makan. Alhamdulillah Sa'ad bin Waqqas ya menjadi sahabat yang mulia seperti kita tahu dalam sejarah Islam. Nah ini sahib huma fid dunya ma'rufa. Tetap berbakti, tetap berbuat baik dalam tutur kata ataupun perbuatan dalam urusan duniawi. Walaupun orang tuanya seperti itu, tetap kita ngomong yang baik, yang sopan, Tetap perbuatan kita perbuatan yang baik, ya urusan keyakinan masing-masing. Ya. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian kepadakulah kembalian kalian, kembalinya kalian. Lalu aku beritakan kepada kalian apa yang kalian lakukan. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan terkait dengan ayat ini. Ai maksudnya in harisa alaik bila keduanya yakni orang tua itu betul-betul berambisi alaika kullal hirs dengan sepenuh ambisi atas dirimu antattabi'ahuma agar kamu mengikuti keduanya ala dinihima pada agama keduanya agama kesyirikan fala takbal minhuma dzalik kamu jangan terima kamu jangan terima hal itu ولا يمنع ذلك min أن تصاحبهما في الدنيا معروفة Tapi itu nggak menghalangi kamu untuk tetap berbuat baik kepada keduanya di dunia. Ayo muhsinan ilaihima memberikan berbagai bentuk ihsan kebaikan-kebaikan ilaihima kepada keduanya. Wattabi' sabilal mu'minin dan ikutilah terus jalan kaum mukminin. Ikuti Islam, ikuti Nabi dan para sahabatnya. Nah, begitu. Oleh karenanya itu yang kita dapati dari contoh-contoh para sahabat di samping Sa'ad juga di sana ada contoh-contoh yang lain. Ya. E, dalam bab silaturahim juga ya Asma dengan ibunya tetap menerima ibunya sebagai bentuk satu rahim padahal ketika itu kafir ibunya. Nah, eh, jadi <clears throat> ini menunjukkan besarnya hak kedua orang tua. Sampai pun sudah begitu parah dalam bab akidah, tetap kita berbuat baik dalam hal duniawi. Disabdakan oleh Rasulullah SAW, la ta'ata li ahadin fi ma'asiyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada seorang pun dalam bab maksiat kepada Allah. Ketaatan itu hanya dalam hal yang baik, termasuk kepada orang tua. Tur jam 12 kurang berbat kita coba dulu siapkan zuhur. Insyaallah ada zuhur mulai lagi. Yang ini jam setengah satu kurang lebih sampai satu seperempat atau setengah dua kurang lebih. Gitu ya. Jazakumullah khair. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا